saya ini manusia banyak sekali dosanya besar-besar banyak sekali saya cuba tinggalkan untuk melakukan dosa-dosa tapi sering kali juga saya melakukan kembali dosa saya bagaimana cara untuk saya tinggalkan dosa-dosa saya baik bertobat ini kuliah khusus dan insyaallah pertemuan yang akan datang tapi intinya begini ada dua manusia yang terkutuk yang pertama adalah iblis yang kedua adalah manusia yang putus asa sebesar apapun dosa seorang hamba kalau dia minta ampun kepada Allah dengan serius Allah akan mengampuni jangan sampai ada yang putus asa lalu berkata aku sudah jelek, aku sudah nggak benar aku berzina, aku pemabuk, aku, aku, aku Allah nggak mungkin mengampuni saya jangan berkata itu, segeralah menghadap kepada Allah jadikan air matamu berderai menangis dan bertobat menyesal dan rasa takut harus kita bangun saat itu tobat saja sudah sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba maka ketahuilah pengampunan Allah lebih besar dari itu semuanya ini dulu kemudian tobat ada aturannya ada caranya tobat kepada Allah dan tobat kepada dosa manusia kalau dosa kepada Allah untuk membantu tobat itu adalah jangan biasa membicarakan menyebut atau bercerita tentang dosa kepada Allah tadi jangan ceritakan kepada manusia supaya tobat kita enak hijrah ke satu tempat yang tidak tahu kalau orang itu berzina, tidak tahu kalau dia mabuk, biar dia tampak sebagai orang yang baik. Sebab dosa kepada Allah hanya Allah saja. Ada orang berzina datang kepada Rasul, ya Rasulullah, halaktu itu qad zadaitu fatahhirni. Ma'is nah, kisahnya. Ya Rasulullah, aku kepleset, aku terjatuh, aku masuk zina. Bersihkan aku ya Rasulullah. Nabi tidak langsung mencambuk, tidak langsung merajam, tapi Nabi menutupi la'allaka lamas Mungkin kamu hanya bersentuhan saja. Tidak ya Rasulullah aku melakukannya. Nabi menjawab yang kedua, la'allaka qabbalta. Mungkin kamu hanya mencium saja. Tidak aku melakukan ya Rasulullah. La'allaka fahatta. Mungkin tidak sampai masuk di antara dua paha saja. Tidak ya Rasulullah aku melakukannya sampai empat kali. Nabi bertanya, afi akli syekh. Apakah di akalnya ada yang rusak ini? Orang gila ini. Tidak ya Rasulullah dia sehat. Baru tegakkan hukum Rasulullah. Tapi ini isyarat bahasanya. Dosa kepada Allah hendaknya ditutup. Nabi berusaha untuk menutup khusus yang perzinaan. Sebab apa kalau sudah orang ketahuan di masyarakat yang dia pelaku zina, susah bertobat. Karena apa? Semua orang sudah mengatakan pezina, pezina, pezina. Mungkin menjadi putus asa. Sehingga karena dia putus asa, terserah deh. Kamu ngomong apa saja. Biarin, mau zina kek, mau enggak kek. Ya kan? Karena apa? Zina sudah tersebab. Maka hendaknya ditutup dan ditutup. Kul ummati mu'afa. Umatku aman-aman saja. Illal mujahirun. Kecuali yang berterang-terangan. Dalam riwayat berzina. Kecuali orang terang-terangan dalam zina. Atau semua dosa kepada Allah. Jadi dosa kepada Allah hendaknya disembunyikan. Jadi berperanlah seperti orang yang tidak punya dosa. Di hadapan manusia gak usah cerita. Oh aku dulu biasa mabuk 6 botol tuh. ha, cerita. Gak usah cerita. Diam saja. Zina, cerita, jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Agar mudah tobat. Jangan sampai keluarga tahu, semuanya jangan sampai tahu dari bangsa manusia. Jadi tobatnya yang perlu di, diinikan. Karena biasanya kepleset lagi itu karena apa? Tidak mampu dia. Berat terlambat berat tobatnya. Juga ada tobat misalnya, mohon maaf ini ada sebagian orang tobat cara mengajar tobat salah. Contohnya ada orang punya tato di Indonesia kan banyak di sini atau ada orang tato ya? Tato suruh tobat disetrika ini gimana nih preman disetrika ini kan ilmunya dari mana ya malu dong preman nggak apa-apa biarkan dengan tato seperti itu tapi saya mau tobat tobat tobat tidak harus membuka membongkar tato, tato tidak usah dibuang biarkan saja tapi kalau saya jadi ustadz bagaimana oh bagus ustadz kelihatan begini preman penjahat jadi us ustadz biar tahu ustaz jangan sampai ada pelajar mondok belajar agama lama-lama tapi tak bisa jadi ustaz jadi jadi nggak apa-apa, jadi cara bertobatnya. Jadi untuk yang bertanya tadi, bagaimana tetaplah Anda bertobat dan berusaha untuk bertobat. Kalau saya masuk lagi, ada orang cerita pada Nabi, "Ya Rasulullah, saya pernah bertobat." Tuh. Tapi saya masuk dosa lagi, kata Nabi, "Tobatlah lagi." Tapi setelah saya tobat, saya dosa lagi ya Rasulullah. Tobat lagi ya Rasulullah. An tobat lagi wahai hamba Allah. Tapi setelah saya tobat, saya kepleset lagi. Ya tobat lagi. Sampai kapan ya Rasulullah? Sampai kalau kamu bosan tobat, maka Allah pun bosan tidak ampuni kau. Tak terus bertobat. Terus bertobat, jangan sampai tak putus asa tidak tobat. Tapi ingat, yang harus kita takuti adalah kalau ada orang melakukan kehinaan lalu dicabut nyawanya oleh Allah. Maka siapapun yang mendengar suara ini, jika anda mendengar orang berbuat dosa sebanyak apapun, untuk segera bertobat, takut keburu mati, tak tahunya belum diampuni oleh Allah dan ingat semua dosa yang dia, belum diampuni oleh Allah akan tampak di alam barzah akan tampak di badan masyarakat akan tampak di akhirat tapi kalau kita mohon ampun kepada Allah kalau sudah diampuni di dunia beres maka segeralah bertobat tidak usah ragu kalau kepleset lagi segera kembali lagi tobat semakin kuat tobatnya kepleset lagi bertobat lagi tidak boleh menyerah untuk bertobat jangan sampai menjadi orang yang berputus asa Allah alam bisawab